apa hukumnya mengedarkan kencelengan atau kota infak untuk keperluan dakwah Masya Allah ini ada dua eh, dua hal penting yang perlu diperhatikan yang pertama Allah, terkait dengan masalah kotaan dan kencelengan itu adalah teknis nah, kalau dulu Rasulullah SAW eh, meminta sahabat Bilal eh, membuka sorbanya atau bajunya dibentangkan gitu. Ya Allah, dilemparkan gitu ya. Yang penting di sini barak, barak, barakallahu fikum adalah dikarenakan yang namanya ta'awun, maka yang namanya ta'awun itu indal haja, Ketika sangat diperlukan saja. Artinya tidak setiap hari seperti itu. Kalau setiap hari seperti itu, ah, ditaruh di situ tiap hari itu yang tidak ada contohnya. Bahkan sebagian ulama kita semacam Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyatakan itu termasuk cara-cara hizbi. Boleh, tapi ketika diperlukan saja. Diperlukan saja indal hajah. Yang namanya ta'awun itu indal hajah, ketika hajat yang mendesak. Sehingga baru dikeluarkan. Entah dengan cara seperti itu atau dengan cara yang, yang apa, selesai sudah cukup. Dimasukkan lagi, simpan lagi. Barakallahu والله تعالى أعلم بالصواب Tapi bagaimana bimbingan Islam berkaitan dengan adab membonceng kendaraan roda dua Terutama bagi akhwat atau ummahat Mengingat hijab mereka yang besar-besar Sehingga akan e, bermudarat ketika masuk ke dalam roda Gelibet Maka akan menyebabkan kecelakaan tunggal dan segala macamnya ya Ini muhim jidan Tolong diperhatikan sangat para klasikum dikarenakan sudah memakan banyak korban korban kecelakaan, luka ringan, luka berat, patah kaki dan segala macamnya bahkan sampai mati. Itu semuanya sudah ada kejadiannya. Sehingga tolong diperhatikan baik-baik terutama bagi para ummahat, para akhwat supaya betul-betul memperhatikan sisi ininya, sisi keselamatannya. Semuanya teknis tetapi menjadi perkara yang sangat penting bahkan wajib ketika e, diabaikan akan berujung kepada kehancuran dan kebinasaan. Walatulku tulqu biaidikum ilatahlukah. Kamu jangan melemparkan diri kamu dalam kehancuran. Jika Rasul mengatakan dalam sabdanya, la dororo wala Tidak ada kemadaratan dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Semua tindakan yang mengandung mara bahaya, mengandung kemadaratan dilarang dalam Islam. Sehingga tolong dijamkan baik-baik. Intinya yang pertama adalah Ketika membonceng diupayakan tidak nampak auratnya. Itu jelas ya, ikhwan. Paham ya? Sehingga sebagus mungkin barakallahu fikum. Di antara caranya yang menggunakan apa namanya? celana yang panjang yang lebar, celananya perempuan supaya nggak nampak. Yep, menggunakan kaos kaki. Al-muhim nggak sampai nampak auratnya. Ini jelas. Yang kedua tadi ikhwan ya, diupayakan sekuat tenaga sebisa mungkin untuk aman jangan sampai terjadi perkara-perkara yang diinginkan seperti yang terjadi e, dalam banyak kasus terakhir yang dari Cilacap mm, menghebohkan kita juga menyedihkan kita ketika sebagian ikhwan kita sampai mengalami kecelakaan tunggal dan langsung wafat istrinya di Surabaya terjadi padahal sudah terbiasa untuk e, apa namanya berhati-hati tapi qadarullah yang namanya takdir. Kala itu, kala itu yang biasanya sang suami ingatkan istrinya, ayo dibetulkan sudah siap. Kala itu langsung. Qadarullah ya. Tahu-tahu sudah langsung gelibet, keseret sampai keceklik. Tidak mati sih, tetapi patah tulang. Harus diem selama 9 bulan, tidak boleh gerak sama sekali. Nah, Ya, kada Allah masyaallah. Al-muhim ikhtiar yang bagus supaya betul-betul aman dari itu semuanya. Barakallahu fikum. Sehingga tolong jangan bermudah-mudah dalam bab ini. Ketika para ikhwan melihat dan menyaksikan di depannya ada seorang uh, ikhwan dengan istrinya seperti itu diingatkan. Awas awas awas jilbabnya Dan yang paling penting itu para ummahatnya, para akhwatnya. Alafumikum kadang-kadang nggak perhatian. Kadang-kadang langsung naik gitu saja membahayakan. Sehingga ditata yang rapi dulu yang bagus supaya nggak nampak auratnya, supaya, supaya jangan sampai apa namanya e, dikhawatirkan masuk. Barakallahu fikum. Nah, kemudian baru jalan. Dan yang berikutnya ketika merasa langsung langsung berhenti. Jadi yang sang suami yang bonceng istri dengan, dalam kondisi demikian harus hati-hati. Ketika merasakan ada yang janggal langsung direm. Sang istri juga begitu, begitu merasa langsung diingatkan suaminya, berhenti. Barakallahu fikum. Sehingga ada kalanya juga yang ya takdir lain lagi ya Evan ya. Yang kemarin di Surabaya itu enggak, enggak kerasa sama sekali. Tanya kan enggak sama sekali nggak kerasa. Santai dia. Karena menggunakan bahan dari kain Arab. Itu kan licin itu. Jadi ketika masuk ke dalam apa namanya rantai itu, itu licin sekali, sih. enggak terasa sama sekali. Bayangkan sampai terseret sekian puluh meter itu, nggak kerasa tuh. Sementara isinya nggak sempat, langsung Tetap bisa bersuara. Ya, juga demikian. Al-Muhim sekuat tenaga barakallahu fikum eh, ikhtiar kita dimaksimalkan. Ikhtiar kita dimaksimalkan. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Semoga yang mengalami hal demikian diberi ketabahan dalam menghadapi musibah yang ada. Bolehkah membayar kafarat setelah berlalu Ramadan berikutnya? Maksudnya kafarat mengumpuli istri di siang hari bulan Ramadan. Loh, kalau kafarat ini itu puasa dua bulan berturut-turut. Kalau gak berturut-turut gak sah. Ngulangi lagi dari awal. Hah? Mudeng ya? Misal Ramadan kemarin antum kena kafarat. Padahal masih ada, masih banyak waktu malam lah ya, Pak. Hah? Tapi kok ya Allah mustahari Eh? Kok ya sebut-sebutnya siang-siang begitu? Al-muhim Allah kejadian lah. Kedaden. Kena kafarat. Maka ketika dia membayar kafarat, itu harus persiapan dua bulan berturut-turut. Entum Harus berturut-turut karena syahraini mutatabi'aini. Paham tidak bisa kemudian nyicil sepekan, eh istirahat eh. sepekan lagi, tidak bisa, tidak sah. Dari awal lagi, terus sampai dia bisa menyelesaikan dua berturut-turut. Makanya kok diteruskan Ramadan berikutnya bagaimana ini? Nah, berarti dia mulainya pas Syakban. <laughs> Alhamdulillah. Ya. Maka di eh, di planning eh, ketika dia persiapan langsung waktu yang pas dua bulan berturut-turut. Barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بالصواب ما شاء الله Mohon penjelasan tentang kobok atau kafidiah bagi wanita hamil dan menyusui. Taib. Wanita hamil dan menyusui ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah mereka kuat untuk berpuasa, tidak membahayakan janin dan juga tidak membahayakan bayi yang disusui. Maka di sini dia wajib puasa. Kalau dia nggak puasa, maka harus mengkodok ada uzur. Keadaan yang kedua adalah membahayakan janinnya atau membahayakan bayinya. Ini diketahui dengan cara medis. Tanyakan kepada medis, kepada bidan yang berpengalaman yang terpercaya, diperiksa kondisi sang ibu. Ketika dikatakan ini berbahaya, kalau dibawa puasa akan membahayakan janin atau akan membahayakan bayi yang dia susui. Maka dia rukshoh untuk tidak ber puasa. Untuk yang mengambil rukhsah ini ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Saya pribadi sampai sekarang merujukkan pendapat yang menyatakan qada saja. Pendapat yang mengatakan qada saja di hari-hari yang lain ini pendapat uh, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, uh, Syekh bin Bas rahimahullah, eh, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dan para ulama yang lain. Allahu a'lam bissawab. Benarkah kotak infak masjid dilarang? Ada yang mengatakan Syekh Rabi salah satu ulama yang tidak membolehkan apakah benar? Tadi saya sebutkan ya Pak. Yang beliau larang ketika itu dibiarkan setiap hari. Jadi saya sempat mendengar langsung diperdengarkan oleh uh, eh, Al Ibrahim dari Bumi Ayu. Diperdengarkan langsung. Saya dengar dengan dengan sesama ketika ditanya bertanya tiap hari Nah, tiap hari ya. La la la, hadhi tariqatul hizbiyyin. tidak boleh. Itu cara-cara hizbiyin. yani yang beliau bahas bukan zat kotaknya. Tetapi itu dibiarkan tiap hari di situ, menunjukkan bukan hajat gitu ya. Bukan karena sebuah hajat. Tapi tiap hari begitu. Itu namanya meminta, minta. Itu namanya mengemis. Tapi caranya di kotak dan di masjid. Gitu lah ya, Pak. Tidak boleh. Dan dalam praktek dakwah itu caranya hizbiyin. Artinya kalau itu indal haja dan itu sering disebutkan disebutkan di beberapa kesempatan yang lain di buku-buku beliau, tegas mengatakan yang namanya ta'awun itu indal haja. Ini ta'awun harta, wuru-wuru ta'awun itu indal haja ketika sangat diperlukan ta'awun. Begitu selesai berhenti, tidak teruskan lagi. Ayam tuh? Ya, ketika nanti ada kepentingan sebuah dakwah, hajat ini penting ini, maka diwuru-wuru. Entah teknis, langsung ke bandara atau kepada panitia atau dimasukkan di di, di kota atau misalnya itu teknis. Yang penting indal setelah sih hajat berhenti. Barakallahu fikum. Paham ya, Itu kaidah dalam bab ta'awun. Ta'awun dana itu demikian kaidahnya. Paham insyaallah ya? Contoh gampangan sudah. Pondoknya antum ini memerlukan eh, dana besar untuk membebaskan lahan. Lahan penting untuk pengembangan dakwah ha, pondoknya uangnya sudah menipis nggak cukup hanya itu penggalangan dana dihubungi para ikhwan-ikhwan para musinin orang yang baik-baik begitu masya Allah itu tanah tadi eh, harganya sekitar eh, misalkan 100 juta gitu ya atau galang tahun langsung dap. masya Allah ikhwan luar biasa ikhwan eh, responnya itu ikhwan luar biasa tahu-tahu sudah tercukupi 100 harus berhenti Jangan lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Lah ini yang tidak boleh. Ini yang namanya mengemis. Yang dilarang dalam Islam yang namanya tasawul adalah ya Indal haja. Begitu apa namanya sudah apa namanya tercukupi berhenti. Stop. Sudah ya kan, jazakumullah khair. Sudah terpenuhi hajatnya. Nah, didoakan kebaikan untuk mereka yang bertahun jazakumullah khair. Allah barik fi amwalik atas semua yang ada semoga menjadi sedekah jari kalian. Paham ya, ya, Evan ya? Nah, ini penting. Ada kalanya itu Evan lanjut terus ini Evan. Wah, ini mumpung ini. Haji mumpung lagi semangat-semangat para ikhwannya ini. Ah, banyak yang memberikan uh, eh, eh, infak-infaknya ini. Nah, sudah ya lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Laporannya belakangan. Lanjut sampai sudah nggak ada lagi kayaknya Evan. Hitung satu miliar, masya Allah, yang lebih aja itu Evan. Itu nggak beres dananya teman-teman. Allah musta'an. Jadi indal haja. Paham tuh? Jangan kayak hajurin. Maya hamun. Maka tidak paham Evan. Ya, Yang mereka bahas malah kotaknya itu. Ini kotaknya ini hizbiyah ini. Allahul musta'an. Maya hamun. Maya yafhamun, ma yaqilun. Allahul musta'an. Walaupun saya pribadi, saya pribadi Evan ya, ya uh, saya pribadi selama ini nggak pernah menggunakan kotak seperti ini. Walaupun indal hajah kamu nggak menggunakan kotak seperti ini. Pas diwuru-wuru bisa dihubungi atau langsung kepada si bulan bendaharanya atau apa gitu. Itu saya pribadi. Tapi ketika ada yang melaksanakannya uh, indal hajah saya nggak mengingkari. Masya Allah, tabarakallah. Ah. lagi. Ya. Ah. Mohon bimbingan Ustadz perihal membangun keluarga sekina ma'wada warahmah sesuai dengan sunnah. Masya Allah. Ah, kuncinya itu Evan satu membangun rumah tangga di atas ilmu syar'i membangun rumah tangga di atas rumah tangga Islami sehingga panutan antum adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah masing-masing menunaikan hak dan kewajiban. Itu kuncinya. Sang suami menunaikan kewajiban sebagai suami, menunaikan hak sang istri juga sebaliknya. Kemudian membangun rumah tangga dengan tafahum, saling memahami karakter, kemudian saling husnudzon, eh, terbuka dalam perkara-perkara secara umum. Insyaallah eh, azza akan terjalin dengan namanya mawaddah warahmah. Sehingga enggak menggunakan perasaan, enggak menggunakan egois, enggak menggunakan amarah. Semuanya terbimbing dengan ilmu eh, ilmu yang syar'i barakallahu Pahala orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman Pahalanya 50 orang dari kalangan dia sendiri atau dari kalangan sahabat Bahwasanya ada ulama yang berpendapat 50 orang dari kalangan dia sendiri bukan dari sahabat Loh, Nas hadith menyebutkan sahabat Hamsina rajulan minkum kata Rasul 50 orang dari kalian Sahabat tanya Minna au minhum Dari kami atau mereka ya Rasulullah Bal minkum dari kalian kata Rasul. Lafadznya sangat tegas. 50 orang sahabat. Sehingga sangat besar sekali. Sangat besar sekali pahalanya para Dikarenakan perjuangan perjuangannya sangat besar. Pengorbanan juga sangat besar. Masya Allah Wis, wis, wis, wis Dari sisi waktu Yang ini aja yang jelas Udah kan? Ya wis, cukup, cukup, cukup Cukup, cukup, cukup, cukup. Hmm. Ada seorang ustadz yang sikapnya keras, kaku, jarang mengucapkan salam, terkadang tidak mau menerima pendapat ikhwan yang lain atau masukan ikhwan yang lain. Saya menilainya kurang sikap hikmah pada dirinya. Tapi saya nggak mampu menasihatinya. Karena kurangnya ilmu pada diri saya Sedangkan banyak ikhwah yang mengeluhkan sikapnya Masya Allah Luar biasa ini Jadi eh, ikhwan-ikhwan yang ngaji yang baru taklim eh, Itu meneropong ustadznya Kurang hikmah itu Ini kurang bijak ini Masya Allah Lah antumnya siapa? Antunya, Masya Allah ahli hikmah gitu Antunya, Masya Allah ahli sabar gitu ya Pak eh, Labas bukan berarti kita melarang untuk meng mengkritisi para ustaz. Ustaz manusia biasa, banyak alpanya, banyak salahnya dan segala macamnya. Namun juga tidak boleh suudzon kepada seorang ustaz apalagi dia seorang dai salafi. Nah, ketika misalkan antum mendapati seorang ustaz, ini ustaz satu ini kok kaku banget ya. Kok gak ada senyumnya, gak ada apa, gak ada apa. Saya lewat, gak noleh sama sekali. Nah, ini apa ini? Antum jangan langsung kemudian e, menyimpulkan, menyimpulkan dan menyimpulkan. Itu namanya suuban. Mestinya antum itu memberikan al maadhir Hayam antum? Namanya tolabul ma'adhir. Itu sikapnya seorang muslim dengan muslim yang lain dalam persahabatan dan pergaulan apalagi dengan seorang ustaz. Ketika mendapati perkara yang kurang berkenan, antum harus bisa nyari uzur untuk dia. Ini mungkin jangan-jangan lagi mikir ini. Ini ustaz ini lagi mikir sesuatu kayaknya. Hah? lagi spending ini kayaknya nih. Atau lagi mikir apa? Mungkin mikir umat barangkali atau mikir dakwah, mungkin bilang gimana atau gimana. Hah? Maksud saya lewat gak nolak sama sekali. Hah? Gak mungkin. Ini insya Allah lagi mikir, lagi mikir. Ini. Antum ngasih uzur, ngasih maklum. Mungkin Ustad itu lagi mikir sesuatu. Orang lagi mikir kan kadang dia pengen fokus lupa dengan di sekitarnya gitu ya. Mungkin. Hah? Tapi enggak ah, kayaknya enggak mikir itu kayaknya. Ah, <laughs> misalkan gitu ya. Atau kasih uzur yang lain. Apa begitu yang antum cari? Bahkan kata para ulama antum carikan fatlub lahu tis'ina uzran kamu carikan untuk saudara kamu 90 uzur. Fa illam yaqbal dzalika fa antal ma'ib. Kalau enggak menerima uzur, kamu yang tercela. Kamu yang tercela. Kenapa saya enggak bisa ngasih uzur ya? Nah, kenapa kok di jiwa saya kok seuzon terus sama satu ini? Antal ma'ib, kamu yang tercela. Itu langkah pertama ya, Ini tolong membelajar untuk antum sekalian supaya muamalah antum itu indah muamalahnya antum itu begitu rahmah, penuh dengan mahabbah, penuh dengan mawaddah. Enggak cuma rumah tangga tok ini dalam perkara persahabatan juga demikian. Begitu antum melihat yang enggak mengenakkan dari saudara antum, kasih dulu uzur. Cari uzur yang buahnya husnudzon sama dia. Namanya mahmal hasan juga, dibawa kepada makna yang terbaik. Ternyata itu uzur semua enggak mungkin telah tetap dan telah pasti dengan valid bahwasanya itu bukan karena apa-apa. Memang ada sesuatu yang tidak beres. Kul katakan kesalahan. Paham ya? Kesalahan. Oh ini salah ini. Hah? Salah ini. Antum sudah uh, membuktikan salah ini. Barakallah itu. Ketika antum yakin itu salah, maka langkah antum ialah an-nasihah, menasihati beliaunya. Bukan kemudian uh, numpuk-numpuk rapotnya. Saat-saat ini nggak beres nah, langsung bikin sebulan rapot pertama mukanya masam rapot yang kedua kaku dan keras rapot yang ketiga ini nggak mau jawab salam yang keempat ini, ini panjang gitu. itu dia simbol-simbolkan sendiri segala macamnya sendiri itu bukan sifat yang seorang mukmin yang seorang mukmin yang sah apalagi ketika dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi nggak ada yang tahu maka seorang mukmin yasturu wa sah, Dia akan menyembunyikan, merahasiakan perkara yang enggak enak tadi dan menasihati. Langsung menasihati. Itu langkah kedua. Ketika yang antum nasihati seorang ustadz atau yang memiliki sebuah kedudukan, maka harus ada etika, ada tata cara. Cara yang paling tepat tidak boleh menggurui, tapi dengan eh, bahasa yang halus, bahasa yang bagus atau dengan nyinggung orang ketiga. Langsung aja datang. Assalamualaikum Ustaz. Tentong aja. Kok asal salam Ustaz. Ah, iya tadi mikir, Allah musta'an. Saya kok seutun dari tadi Evan ya. Atau yang saya yang salah ini. Tapi lah Bas. Afan Ustaz. Assalamualaikum salam. Uh, Afan Ustaz, ah, anak pengen bicara sama antum. Ada ada ada. Apa ya kalau saya selama ini mungkin suudon sama antum. Saya hanya kepingin plong, nggak ada prasangka di hati saya. Ada apa? Apa Ustaz? Setiap kali anak ketemu antum, antum tuh nggak pernah senyum, Ustaz. Antum kok kaku, kok cool, dingin banget Ustaz, kayak ada kolokasnya Ustaz. <laughs> gitu ya. Afwan, ada apa Ustaz? atau apakah memang demikian tahu tahu saya kan uh, ketemu orang kan senyum dan segala macamnya gitu. Insya Allah kalau bagus cara penyampaian dia akan menyampaikan alasan akan menyampaikan alasan oh iya afwan ya jazakallah khair atas tegurannya itu. ya gimana ya ya hari-hari ini saya memang lagi sumpek ini banyak yang saya pikirkan ya masalah istri lah masalah anak lah masalah keluarga lah masalah umat lah masalah dakwah lah jadi lagi banyak beban ini afwan afwan saya enggak termasuk demikian selesai seorang mukmin yakbalul uzur akan menerima uzurnya Ustaz dan uzur para ikhwan ikhwan selesai itu malah support dia yang sabar Ustaz ya yang sabar semoga dikasih kemudahan dan segala macamnya support Selesai. Tidak ada praduga, tidak ada sultan yang ngambang-ngambang. Banyak setannya ya. Langsung. Al mu'minu yastur wa yansah. Itu ucapan para ulama salah. Sembunyikan nasihat. Selesai. Ada klarifikasi, ada tabayun. Faham tuh? Itu sikapnya kita dalam bermuamalah apalagi terkait dengan seorang ustaz. Hah? Kalaupun betul terbukti salah, nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Kemudian juga dinasihatkan untuk, untuk para asatidah dan para ustadz juga demikian harus bisa membawa diri sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz itu dalam sorotan dilihatin, disorotin banyak orang sedikit saja nggak berkenan bahan perbincangan maka harus betul-betul bisa membawa diri dan bisa menaruh diri dan tahu diri. Ketika dia melihat kok ada ada sesuatu yang kurang kurang pas, kurang ada kasak kusuk, kasak kusuk, kasak kusuk, kok terkait dengan dirinya. Jangan merasa dirinya suci. Lah lah ya cusada. Jangan merasa diri kamu suci. Langsung evaluasi, langsung muhasabah. Ada apa dengan saya? Jangan-jangan saya yang salahnya? Kok banyak kasak kusuk? Jangan langsung emosi, jangan langsung egois. Langsung klarifikasi. Hah? Misalkan ini dari mana sumbernya? Dari fulan. Panggil tangan fulan. Berdua sama dia. Lapang, jiwa besar. Tanya, apa ini? Eh, anak kok hari-hari ini merasakan ada ya kasak kusuk, kasak kusuk di kalangan para ikhwah kok kok yang muncul nama saya ini. Kok dari antum sumbernya? Alafumikum. Coba antum sampaikan kepada saya apa Barangkali mungkin saya alfa, saya khilaf, saya salah. Terus terus sampaikan sampaikan. Terbuka. Ya kamu menyampaikan. Mungkin langsung apa namanya meluapkan segala oh, antum gini saat antum antum antum antum antum. Antumnya sabar, jangan marah. Rasul saja langsung dipegang kerahnya oleh seorang Arabi. Ini kerah dengan kencang, dengan kuat langsung didorong sampai ke tembok. Sampai membekas apa namanya uh, di, di lehernya. Beliau nggak marah. Kenapa? Satu dia orang jahil, Arabi. Yang kedua dia punya hajat. Dilepas hajatnya apa ini? Minta duit. Hewan. Ya Muhammad i'tini min malillahi alladhi indah Eh Muhammad, kasih uang Allah yang ada pada kamu. Sini. Beliau senyum, nggak jadi marah. Senyum beliau. Kasih dia uang. Kasih selesai. Ada halim. Mungkin ikhwan akan ngomong, wah Ustaz gini gini gini, antum tampung. Tampung dengan jiwa yang besar, dengan jiwa yang eh, yang yang besar ya, tampung. Antum evaluasi. <laughs> iya, ini ada yang enggak beres saya aja. Oh iya, iya betul. Ada yang eh, tepat, ada yang enggak tepat. Sudah selesai baru jelaskan. Antum klarifikasi. Ya, yang ini betul, yang ini betul, yang ini betul ada pada saya dan saya katakan salah. Akan saya terangkan nanti insya Allah di depan para ikhwah saya salah. Itu orang besar ikhwah. Ya, Jempolnya sepuluh untuk antum. Sawa. Dan itu akan satu, menyelesaikan masalah. Yang kedua akan menambah wibawa orang pada antum. Antum tidak bakal jatuh, akan dihormati. Kenapa? Mengakui kesalahan. Yang ini afan ya, yang ini yang betul begini, begini, yang ini begini, begini, yang ini begini, begini. Dikasih berbagai macam alasan. Maka para ikhwah harus menerima uzurnya para ustadz tadi. Wah kata, sehingga enak Ingat yang saya bahas ini salafiyin ya. Dari kalangan asatidah, duat, ahlu sunnah, salafiyin. Jangan anda terapkan para da'i-da'i yang menyimpang. Lah. Ini terkait dengan para asatidah. Wah kata. Sehingga itu harus dewasa. Harus hikmah. Dalam cara dakwah, bersiwa besar. Dalam cara dakwah, mengedepankan husnubon dan segala macamnya. Baik para ikhwahnya atau para ustaz. Sehingga balance. Suasananya indah rahmah, mawaddah, sakinah, ukhuwah, wahakda. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Ini telah diharapkan dengan sangat dimanapun antum berada, entah antum itu ikhwah ataukah antum pengampu dakwah. Yang terakhir, wah tak terasa ya kan, ada masalah ya. Saya enggak jawab, cuma memberikan sedikit etika saja, karena bukan hak saya untuk menjawab yang satu ini. Beberapa hari yang lalu dai dari Rojak Jember berkunjung ke Mahat Salafi bertemu Ustaz Lukman Pak Abdul. Apa pendapat Ustaz tentang peristiwa ini? Apakah Ustaz Lukman sudah mulai lembut kepada Rojak? Saya tidak mungkin menjawab dikarenakan yang punya hak jawab adalah Ustaz Lukman sendiri. Artinya kita menunggu klarifikasi dari beliau. Cuman saya hanya ingin menyampaikan beberapa etika terkhusus untuk para ikhwah sekalian. Yang pertama, ketika masalahnya sudah mulai masuk dalam ranahnya para asatidah, langsung yang bersinggungan para asatidah atau para ustadz. Maka di sini para fikum adabnya antum wahai para tulabul ilm, wahai para pencari ilmu bukan kemudian sok jadi ahli ijtihad. Hah? Langsung menyebutkan komen-komen, statement-statement analisa-analisa eh, dan segala macam dari kantong pribadi. Afwan, bukan makomnya antum. Dan itu akan semakin membuat fitnah menggelinding kayak bola bola bola Hah? Eh? bola es atau bola api? Bola api yang membakar kemana-mana. Sikap yang tepat antum diam, diam tunggu klarifikasi. Kenapa? Sebab selama ini yang kita kenal Beliau nggak demikian orangnya dikenal dengan salafiyahnya, dengan dakwahnya, dengan sunnahnya, dengan keteguhannya. Bagaimana boleh membantah hizbiyin, terutama terkait dengan rojaiyin, ma'ruf. Yang ini jangan goyah gara-gara isu semacam itu. Diam dulu, diam. La komen wala Bertanya-tanya mungkin. Karena penasaran, ada apa ini? Kan gitu ya. Tapi sekedar bertanya. La komen wala sampai betul-betul ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Ya tunggu saja. Tunggu saja ya ikhwan. Bukan perkara yang beliau nggak tahu. Beliau tahu apa yang sedang beredar di e, di, di, di, di lapangan terkait dengan masalah ini. Dan saya yakin akan e, disebutkan penjelasan barakallahu Yang kedua, mereka ini para dai-dai haula ini ya, ma'ruf dengan makarnya dikenal dengan makarnya, dengan tadlisnya, pengkaburan-pengkaburannya dalam rangka untuk menyesuaikan dengan misi mereka. Sehingga kita sebagai seorang salafi sunni tidak langsung percaya ketika khobar itu datangnya dari haula, apalagi terkait dengan ustadz-ustadz kita. Sehingga diem, diem jangan komentar, jangan dulu bicara. Nah, jangan sampai lesan kita bergerak antum salah. Diam sampai ada klarifikasi. Cek bagaimana klarifikasinya. Ketiga, tepat ya, itu klarifikasinya tentu yang kita uh, duga selama ini insyaallah taala selesai. klarifikasi. Faham insyaallah ya? Jangan dikira semuanya nggak tahu, semuanya tahu, semuanya mengamati, semuanya mengawasi. Tapi yang, yang punya hak jawab adalah beliau. Dengan, dengan beliau yang langsung me, me, me, mengalami masalah tadi. Intinya tolong perhatikan adab etika dan segala macam. Kalau antum punya etika semacam ini ya kan, tidak laku yang namanya fitnah. Tidak laku yang namanya fitnah. Yang sangat disayangkan barakallahu fikum. Ada peristiwa semacam ini. Sebagian pihak saya nggak tahu apakah dari kalangan rojaiin ataukah hajuriyin ataukah seluruhin yang jelas mereka yang berbahagia. Yang jelas mereka ini yang berbahagia. Mereka ini yang kemudian menyerang. Tapi yang khawatirkan salafin yang yang demikian. Ada sebagian pihak yang langsung menyerang. Wah disikat habis tak lukmanya. Wah sudah tak ngamek. Wah dulunya begini sekarang mubayi. Habis sudah. Ah, Allah mesta'an. Nah, gitu ya. Dalam keadaan dia nggak tabayun, nggak klarifikasi, nggak apa, belum juga tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya, bagaimana klarifikasinya, langsung main hantam. Saya nggak yakin dari kalangan salafi. Yang semacam ini anda nggak yakin dari kalangan salafin, anda nggak yakin dari kalangan para ikhwah yang tahu betul siapa beliau, anda nggak yakin. Dari kalangan hizbiyin mungkin, tapi ada semacam ini. Hah? Apalagi ketika anda melihat dari, dari postingannya Dai Rojak tadi itu, wah itu luar biasa mereka menyambutnya. Nah, sampai nyebut uh, tempat saya, saya saya juga ya Pak. Ada yang mengatakan lanjut Ustaz kan Gresik. Lanjut ke Gresik Ustaz, ke Gresik markas Asyariah ke Gresik. Sapa mana ke Nah, lanjut yang lain Ustaz, ke Cirebon, ke Ustaz Muhammad gitu. Nah, iya kan. Nah, itu yang ngomongnya haula. Intinya antum semuanya sementara diam. Pakai adab. Baik, pakai adab, pakai etika dalam sikap yang semacam ini. Tunggu hak jawab dari beliau. Ketika beliau uh, mengeluarkan uh, apapun memandang cukup didiamkan berarti hikmahnya itu ada. Berarti semua sepakat diem. Diem, jangan dikomentari sampai waktu yang di, diinginkan. Berarti maslahat yang besar didiamkan. Jadi nggak semua fitnah itu di, dikomentari, ada kan didiamkan. Dengan didiamkan mati sendiri. Atau mungkin akan dikeluarkan klarifikasinya. Sehingga tunggu saja. Barakallahu antum yang sabar dan jangan fokus masalah begini-begini uh, belajar yang bagus taklim yang bagus teruskan uh, antum amalia antum dakwah antum tarbiyah antum nanti akan muncul dengan sendirinya insyaallah taala uh, keterangan resmi dari para asatidah atau memang mereka mendiamkannya ini tolong dalam semua kasus dalam semua perkara yang terkait dengan masalah fitnah fitnah yang melibatkan para asatidah antum jangan komentar bukan makomnya antum tunggu sampai semuanya jelas Paham mana? Dalam masalah fitnah tidak diem. Tidak asbun, tidak. diem pada tempatnya, bicara pada waktunya. Seperti yang pernah saya sampaikan, daurah ketika dimujur. Nah, kapan? Gimana Uh, Disebutkan juga di masalah fawaid. Diam ataukah bicara dalam masalah fitnah ada kaidah-kaidahnya tolong terapkan baik-baik dalam kehidupan dakwah itu Selamat insya Allah dari semua yang ada sehingga antum bisa menjadi orang yang arif, orang yang bijak, bicara pada waktunya, diam pada waktunya. Faham dong? Intinya tidak mungkin seorang dai salafi semisal beliau berbuat lembek kepada rojaiin. Dan